Masih kita menjawab syubhat-syubhat kaum khawarij dan sejenisnya dengan membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengesankan kafirnya orang yang berbuat dosa. Apakah ayat wa man ya'sillaha wa rasulahu wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha Barang siapa yang bermaksiat pada Allah maka baginya neraka jahanam kekal di dalamnya. Atau hadis yang menyebutkan dengan kalimat kufur empat perkara yang siapa empat perkara itu ada padanya maka dia munafikan khalisan atau tiga perkara yang siapa ada padanya maka dia di ada di dalam jahiliyah atau kalimat sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Ini terkesan bahwa setiap orang berbuat dosa dikatakan kafir, keluar dari Islam. Maka mereka salah paham, kemudian mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Dan sudah kita jawab, wal jawabu al jawabu anna ahli sunnah muttafiquna kulluhum. Jawabannya adalah bahwa ahli sunnah seluruhnya sepakat sejak salafin saleh bahwa orang yang berbuat dosa-dosa dosa besar apalagi dosa kecil tidak dikafirkan dan tidak dianggap keluar dari Islam. Dan itu pun dengan dalil-dalil yang muhkamat. Dalil-dalil yang muhkamat seperti Allah menyebutkan dengan saudara pada orang yang membunuh. Faman ufiya lahu min akhihi. Barang siapa yang memaafkan saudaranya, ini bicara kisos Ketika dikatakan kutiba alaikumul qisas, diwajibkan qisas. Pembunuh dibunuh. Dan siapa keluarga yang terbunuh mau memaafkan saudaranya? Masih saudara? Berarti masih muslim. <laughs> Demikian pula Allah katakan wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu. Kalau dua golongan orang mukmin berperang. Ini berperang, tapi dua-duanya dijuluki dengan mukminin. Ta'ifatani minal mu'minin. Dua golongan dari kalangan mukminin menunjukkan kalau mereka yang berperang tadi walaupun memerangi muslimin tapi karena kesalahpahaman Allah sebutkan mereka sebagai mukminin. Demikian pula hadis-hadis yang menunjukkan bahwa setiap dosa bahkan dosa besar sekalipun bisa terhapus dan terimbangi dengan hasanat. Seperti yang sudah kita baca kemarin hadis tentang mus muflis. Orang yang bangkrut. Ma ta'uddunal muflisa fikum. Apa yang kalian anggap sebagai seorang muflis di kalangan kalian? Qalu, para sahabat menjawab, Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la dinar. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula dinar. Tidak memiliki emas, tidak memiliki perak. Qal, maka Nabi menjawab, Al-muflis man ya'ti yawmal qiyamah walahu hasanatun amthalul jibal. Orang yang muflis, yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung, seperti gunung-gunung. Fayati wa qad syatama hadha wa akhadha mala hadha wa safaka dama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha tetapi datang yaumul qiyamah dengan kebaikan-kebaikan yang seperti gunung, tetapi dia mencerca orang yang ini, merampas harta orang yang itu, menumpahkan darah yang ini, menuduh menuduh dengan zina orang yang itu, memukul yang ini, ini banyak mendolimi manusia maka kedoliman-kedoliman tadi mengurangi hasanat-hasanatnya. Perhatikan kalimat ini. <laughs> Mengurangi hasanat-hasanatnya. Tidak dikatakan kafir. Kalau kafir bukan hanya mengurangi. Tapi gugur semua amalannya. Dalilnya. Lain asyrakta batanna amalu. Kalau engkau berbuat syirik. batanna amalu. Akan gugur amal-amal kalian. Kalau syirik akbar akan gugur amal kalian. Tetapi di sini dikatakan oleh Nabi Alaihissalam ketika dia mencerca yang itu, menumpangkan darah yang ini, merampas harta yang itu, dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Keboliman. Tetapi ternyata Rasulullah menyatakan fayak hadha min hasanati. Maka hasanatnya dikurangi. Diberikan kepada para penuntut-penuntut tadi Hada min hasanatih wa hada min hasanatih. Yang ini dengan kebaikan yang itu hilang, yang menuntut lagi dengan di sini kebaikan yang ini juga hilang. Faida faniyat hasanatuh hingga ketika habis kebaikan-kebaikannya qabla an yaqdi ma'alaih sebelum selesai tuntas urusannya masih datang orang-orang yang terdolimi masih banyak para penuntut-penuntut maka akhadha min khatayahum faturihat alaih maka dia tidak bisa lagi memberikan kebaikan karena kebaikannya sudah habis maka orang yang terdolimi tadi kejelekannya dikurangi ditimpakan kepada orang yang zalim ini bayangkan hasanatnya habis kejelekannya bertambah bertambah thumma turiha kemudian dilemparkan dalam api neraka berarti dosa-dosa besar, kezaliman-kezaliman itu akan ditimbang. Akan dihitung dan dibandingkan dengan hasanatnya. Mengurangi hasanat hasanatnya. Kalau ternyata hasanatnya lebih banyak, ini kan kisahnya orang yang bangkrut. Yang hasanatnya kalah dengan kejelekannya. Tetapi kalau hasanatnya lebih banyak, maka kejelekannya yang terhapus, terhapus, terhapus. Hadis tadi diriwayatkan oleh Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Barakallahu fikum. Ini dalil yang sangat qat'i, yang sangat jelas tegas bahwa kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa. Dalla dhalika ala annahu fi hali isaatihi ya'mal hasanat. Ini menunjukkan ayat ini menunjukkan bahwa orang tersebut ketika dia berbuat dosa-dosa ternyata dia masih juga mengerjakan kebaikan-kebaikan. Tanhu sayyi'atih yang akan menghapuskan dosa-dosanya. Wahada mabsutun fi mawdi'ihi. Dan pembahasan ini dibahas panjang lebar di tempatnya, di babnya. Baik, ini jawaban ahli sunnah. Wal mu'tazilah muwafiquna lil khawarij huna fi hukmil akhirah. Adapun mu'tazilah cocok dengan khawarij dalam menghukumi mereka para pendosa di akhirat. Cocok dengan khawarij. Menyatakan kekal dalam neraka. فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار karena mereka mencocoki khawarij dengan menyatakan orang yang mengerjakan dosa besar akan kekal dalam neraka. Lakin qalat khawarij, lakin qalat al khawarij hanya saja tetapi khawarij berkata nusammihi kafiran kami namakan orang itu kafir wa qalatil mu'tazilah adapun mu'tazilah mengatakan nusammihi fasiqan kami namakan orang yang berbuat dosa tadi fasik al khilafu bainahum lafdhiyun faqat berarti perbedaannya antara khawarij dengan mu'tazilah hanya istilahnya saja fi lafdhi faqat dalam masalah lafaz saja ini mengistilahkan kafir, Mu'tazilah mengistilahkan fasik. Jangan dikira seperti ahli sunnah. Menyatakan mereka fasik juga. Tetapi ahli sunnah tidak menyatakan kekal dalam neraka. Tapi Mu'tazilah mengatakan fasik menurut kami. Kata Mu'tazilah, bukan mukmin, bukan pula kafir. Tidak dikatakan kafir, tapi tidak pula bisa dikatakan mukmin. Ini bedanya. Tetapi ahli sunnah menyatakan mereka fasik fisqihi wa huwa mu'min bi imanihi. Adapun ahli sunnah menyatakan mereka fasik dengan dosa-dosanya. Tapi mereka mukmin dalam keadaan yang sama karena dia memiliki iman. Artinya seorang mukmin yang pendosa. Orang beriman yang terjerumus dalam kefasikan-kefasikan. Ini pendapat ahli sunnah. Sehingga mereka menyatakan tergantung kalau hasanatnya yudhibna sayyi'at, kalau kebaikan-kebaikannya lebih banyak, maka akan mengalahkan sayyi'at. Tetapi kalau ternyata dosa-dosanya sangat banyak, kezalimannya sangat banyak, pahalanya kalah maka dia akan diadab oleh Allah. Dan karena dia masih muslim, tidak kekal di dalam neraka. Karena belum gugur imannya dengan kekafiran-kekafiran. Wa ahlu sunnati aydan متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب dan ahlu sunnah juga sepakat bahwa orang yang berbuat dosa yastahiqul wa'id terancam dengan ancaman-ancaman ini yang paling tepat bahasa yastahiqul wa'id hati-hati dalam berbahasa karena seringkali beberapa ikhwah menyebutkan dengan istilah yang salah. Orang yang berbuat dosa diazab oleh Allah Taala. Salah apa benar? Salah. Kenapa? Karena belum tentu diazab, tetapi diancam dengan azab. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an dengan masyiah, dengan kehendak. Dengan kalimat wayang piru maduna dzalika liman yasha. Allah akan memaafkan akan mengampuni siapa-siapa yang Allah kehendaki. Berarti diazab siapa yang Allah kehendaki dan dimaafkan siapa yang dikehendaki. Berarti bagaimana orang yang berbuat dosa menurut ahli sunnah diazab tapi tidak kekal, begitu? Salah. Yastahiqul wa'id, terancam dengan azab. Kita nggak bisa memastikan. Kita hanya berkata terancam dengan azab. Karena kepastiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki Allah maafkan dia, kalau Allah kehendaki Allah adab dia. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah para ulama, imam, ahlul hadis. Yastahiqul wa'i. Terancam dengan ancaman-ancaman. Al-murattab ala dhalika dan Ancaman yang disebabkan karena dosanya Kama waradat bihin nusus sebagaimana disebutkan dalam nas-nas. La kama yaquluhul murji'ah. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh murji'ah. Yaitu yang berkata annahu la yadur ma'al iman dhanbun Karena murji'ah berkata tidak membuat madarat bagi orang beriman dosa apapun. Lihat perbedaannya. Tadi perbedaan dengan khawarij dan mu'tazilah. Khawarij mengatakan kekal dalam neraka, Mu'tazilah mengatakan kekal dalam neraka. Hanya saja Khawarij menganggap kafir, Mu'tazilah menganggap fasik tapi bukan mukmin. Ahli sunnah menyatakan mereka mukmin tetapi terancam dengan ancaman adab karena dosa-dosanya sesuai dengan besarnya dosanya dan sesuai dengan kehendak Allah apakah Allah mau mengadab dia atau memaafkannya murjiah Berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah sebaliknya. Kalau mereka ekstrim ke kiri, maka Murji'ah ekstrim kanan. Kata Murji'ah, kalau sudah mukmin maka berbuat dosa apapun imannya nggak akan berubah. Nggak akan berkurang, tetap sempurna. Walayan fa'ma al kufri ta'atun. Dan tidak sebagaimana tidak bermanfaat bersama kekafiran ketaatan. Demikian pula tidak ngaruh perbuatan dosa bagi mukmin. Lihat kiasnya. Kias batil, kias ma'al fariq, kias yang tidak syar'i atau kias akli. Kata Murji'ah, kalau orang kafir berbuat baik dinilai atau enggak dinilai? nggak dianggap. Iya kan? Orang kafir. Berbuat kebaikan apapun nggak ada nilainya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tentang mereka-mereka. Orang-orang kafir. La nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kami nggak akan tegakkan bagi mereka timbangan. Atau lain asyrakta talayah yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalanmu. Artinya amalan-amalan solehnya tidak dianggap sama sekali. Kata mereka, kata Murji'ah, sebagaimana orang kafir kalau berbuat kebaikan gak dianggap, demikian pula kalau orang mukmin berbuat kejelekan juga gak dianggap. Orang kafir berbuat dosa, berbuat kebaikan-kebaikan gak dinilai. Demikian pula kalau sebaliknya orang mukmin berbuat dosa-dosa juga gak dianggap, gak dinilai. Imannya tetap sempurna. Astagfirullah. Ini kias ma'al farid kias batil, kias hawa. Bagaimana dengan sekian ayat yang mengancam dengan ancaman-ancaman? Ancaman azab, ancaman api neraka, ancaman kemurkaan Allah, ghadib Allah. Apakah nggak dianggap sama sekali? Ini kesesatan murjiah. Wa idajtama'at nususul wa'di allati istadallat bihal murjiah ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين kata asy bahwa Ibnu Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah kalau dikumpulkan nas-nas janji-janji yang dipakai dalil oleh murjiah dikumpulkan dengan nas-nas ancaman yang dipakai dalil oleh khawarij dan mu'tazilah maka kamu akan melihat <laughs> akan melihat rusaknya pendapat-pendapat dua kelompok tersebut bagaimana <laughs> contohnya apa yang dijadikan dalil oleh Murjah menyatakan kalau seorang yang mukmin berbuat dosa apapun gak akan berkurang imannya gak akan berubah imannya gak ngaruh yang dipakai dalil-dalil wa'ad. Wa'ad itu janji. Kalau wa'id itu ancaman. Dalil-dalil yang memberikan janji-janji kebaikan. Siapa yang beriman maka akan begini. Siapa yang beriman akan masuk jannah. Siapa yang beriman akan selamat. Siapa yang beriman akan... Semua janji-janji kebaikan dikumpulkan oleh murjiah. Lihat. Orang mukmin akan dibersihkan akan dimaafkan, akan dimasukkan surga, akan akan akan maka dosa apapun nggak ngaruh. Nas-nasnya adalah nas-nas yang merupakan wa'ad, janji-janji kebaikan dari Allah untuk orang mukmin dipakai oleh mereka untuk menyatakan bahwa orang mukmin berbuat dosa apapun nggak ngaruh. Sebaliknya Khawarij dan Mu'tazilah memakai dalil-dalil ancaman. Barang siapa yang bermaksiat maka kekal dalam neraka. Barang siapa yang membunuh maka dia akan diazab, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat. Barang siapa begini bahkan begini, barang siapa yang begini akan begini ancaman-ancaman tadi dikumpulkan oleh khawarij. Kemudian dilihat, berarti orang yang berbuat dosa kekal dalam neraka. Berarti orang yang berbuat dosa maka dia kafir. Berarti orang yang berbuat dosa maka dia tidak akan selamat selama lamanya dua kelompok sesat, dua kelompok ekstrem kanan dan kiri ini melihat dengan satu mata. Melihat hanya dari satu sisi. Yang satu dari sisi kanan, yang satu dari sisi kiri. Yang satu hanya melihat wa'ad, wa'ad, wa'ad. Tidak melihat wa'id. Yang lain justru melihat wa'id, wa'id, wa'id. Nggak pernah melihat wa'ad. Mabhum, Kesalahan mereka. Yang ini hanya melihat ayat-ayat yang memberikan janji-janji kebaikan bagi orang mukmin tapi dilupakan ancaman-ancaman Allah. Sedangkan Khawarij dan Mu'tazilah hanya melihat ancaman-ancaman ancaman, tidak melihat janji-janji yang Allah berikan janji. Kebaikan untuk orang yang masih punya iman. Maka dua-duanya sesat. Adapun Ahlus sunnah mengumpulkan kedua-duanya. Al-wa'ad wal-wa'id. Janji dan ancaman. Janji Allah pasti ditepati. Ancaman Allah kembali pada Allah swt. Insya kalau Allah kehendaki Allah terapkan ancamannya. Kalau Allah kehendaki Allah bisa memaafkan wa huwal ghafurur rahim. muslimin hormati. Kembali kepada ucapan Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Kalau dikumpulkan dalil-dalil tadi antara kedua belah pihak, maka kita akan lihat dua-dua golongan tadi khawarij dan murjiah dua-duanya sesat. Wala faidata fi kalami haula siwa annaka tastafidu min kalami kulli ta'ifatin fasada madhhab ta'ifatul ukhra dan tidak ada faedah pada ucapan-ucapan mereka dua golongan ekstrim tadi kecuali faedah apa faedah kita mengetahui sesatnya yang satu dari dalil-dalil yang lain yang ini kita tahu sesat dari dalil-dalilnya khawarij khawarij sesat Bagaimana dalilnya? Dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh Murji'ah. Gampang kan? Apa bukti sesatnya Khawarij? Lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Murji'ah. Apa sesatnya Murji'ah? Sesatnya Murji'ah lihat dalil-dalil yang dibawa oleh Khawarij. Yang ini ancaman-ancaman-ancaman tidak diperhatikan oleh Murji'ah. Dalil Murji'ah, janji-janji Allah bagi orang beriman nggak diperhatikan oleh Khawarij. Berarti kita tidak mendapatkan faedah dari ucapan mereka kecuali dua golongan itu saling menafikan, saling menentang, saling menunjukkan bahwa mereka sesat. Ucapan-ucapan khawarij membuktikan sesatnya murjiah. Ucapan-ucapan murjiah membuktikan sesatnya khawarij. Barakallahu fikum. ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا Kemudian setelah itu, setelah kesepakatan mereka para ulama ahli sunnah menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa tidak kafir tapi terancam dengan ancaman-ancaman dosa. Kemudian mereka berbeda sedikit dengan perbedaan-perbedaan istilah. La yatarattab alaihi fasadun. Tentunya perbedaan istilah ini tidak memberikan konsekuensi kerusakan atau penyimpangan atau kesesatan. Wa huwa anna annahu hal yakunul kufru ala maratib kufran duna kufrin kama ikhtalafu hal yakunul iman ala maratib imanan duna iman Perbedaannya ketika mereka mengistilahkan tentang kekafiran, apakah ada kekafiran yang berbeda satu kufrun duna kufrin, satu kufrun yang memang kafir. Demikian pula iman, apakah ada iman yang ini, ada iman yang itu? Wa hadzal ikhtilaf nasha'a min ikhtilaf fi musammal iman. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan istilah al-iman. Hal huwa qaulun wa amal yazidu wa yanqus amla apakah iman itu ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang atau tidak Ba'da tifaqihim ala anna min sammahu Allah Ta'ala wa Rasulahu kafiran sammihi kafiran. Setelah mereka sepakat bahwa orang-orang yang dinamakan oleh Allah sebagai kafir, maka dia kafir إذ من الممتنع أن يسمي الله مسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمي رسوله ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا ولا نطلق عليهم اسم الكفر karena tidak mungkin minal mumtani' Allah menyatakan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan kafir dan Rasulullah SAW menamakan Orang yang sudah sebutkan tadi dalam hadis-hadis dikatakan kafir. Kenapa? Kita tidak menyebutkan mereka dengan istilah kafir. Walakin man qala innal iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Tetapi mereka-mereka yang berkata bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka mereka menyatakan kufurnya bukan kufur. <laughs> I'tiqadi Bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam, tapi kufrun duna kufrin. Apa itu kufrun duna kufur? Maknanya kufrun amali la'atiqadi. Kufur perbuatannya. Itu perbuatan kufur. Ya. Bukan i'tiqadnya, bukan keyakinannya. Berarti pada amal, tidak pada i'tiqad. Wal kufru indahu ala maratib. Sedangkan kufur menurutnya ada bertingkat-tingkat. Ada kufrun duna kufrin kal iman yang indahu, ada kufur yang bukan kekafiran, yang bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam seperti iman menurut mereka. Waman ini tidak seperti iman yang ada dalam hati. Waman qala innal iman huwa tasdik. Tetapi yang berkata bahwa iman adalah at-tasdik la yadkhulul amal fi musammal iman. Maka bagi mereka amal tidak termasuk iman. Wal kufur Wal juhud. Sedangkan kufur menurut mereka adalah juhud, penentangan. Tapi kalau tidak menentang, walaupun amalannya dosa besar, tetap dikatakan dia tidak kafir. Kenapa nggak ada penentangan? Beda orang yang tidak mengerjakan kewajiban dengan orang yang menentang kewajiban. Demikian pula tidak sama antara orang yang mengerjakan dosa besar dan orang yang menentang apa yang Allah larang dan menyatakan aku tidak peduli walaupun Allah larang berbeda hukumnya yang satu kufur yang satu dosa wala yazidan wala yanqusan wala amal fi musammal iman maka amal tidak masuk dalam iman dan kekufuran adalah juhud hanya penentangan tidak bertambah keduanya dan juga keduanya tidak berkurang qala huwa kufrun majazi ghairi haqiqi maka mereka istilahkan dengan kufur majazi lal haqiqi idzal kufur haqiqi huwa alladhi yanqul anil millah Qul ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati perlu catatan sedikit agar kita tahu kira-kira kemana syekh akan berbicara bahwasanya ada pemahaman dari Abu Hanifah rahimahullah semoga Allah mengampuninya semoga Allah memaafkannya ghafarallahu lahu yang memisahkan antara amal dengan iman amal beliau masukkan ke dalam ketakwaan ke dalam ketakwaan sehingga kata beliau dan beberapa pengikutnya bahwa yang bertambah berkurang bukan iman, yang bertambah dengan ber, dan berkurang hanya ketakwaannya bertambah dan berkurang. Dan itu dibantah oleh para ulama kibar, para imam-imam, para ahlu sunnah membantah beliau. Ya. Yang akhirnya dijuluki dengan murjiatul fuqaha. Murjiahnya para ahli fikih ya. Dari madhab beliau. Ya. Rahimahullah. Adapun Ibn Abdul Izz hanafi alhamdulillah pensyarah kitab ini tidak sependapat dengan itu. Tidak sependapat dengan itu. Tapi berupaya untuk membelanya. Bahwa itu hanya perbedaan istilah saja. Maksudnya imam, maksudnya syekh, sama dengan ahli sunnah. Bahwa bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi beliau tidak menyebutkan iman bertambah berkurang. Menyebutnya ketakwaan bertambah dan berkurang. Ketakwaan itu pada amal. Amalannya naik, amalannya turun. Padahal sudah dikatakan oleh para ulama yang lain secara sepakat bahwa pendapat tadi pendapat yang salah, bahkan pendapat yang muhdad, pendapat yang bid'ah, pendapat murjiah yang paling ringan. Murjiah yang paling ringannya. Tapi walaupun seringan-ringannya murjiah, para ulama membatanya dengan keras. Dengan keras sekali. Sebagai badan wakilkan satu bab khusus di dalam kitab Usul I'tiqad sunnah wal Jamaah bab tentang ini. Murji'atul fuqaha. Dinukil di situ bantahan-bantahan para ulama, nukilan-nukilan ucapan para ulama yang membantah Abu Hanifah rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Ini ketergelinciran beliau. Ketergelinciran beliau. Sehingga para ulama <laughs> membantahnya dengan ilmiah, dengan hujjah. Sedangkan beliau yang ahli sunnah imam <laughs> Ibn Abdul Aziz al-Hanafi yang di dalam madhabnya membantahnya dengan ya, membelanya dari satu sisi bahwa itu hanya perbedaan istilah saja. Ya, Malfum. Ya, jangan sampai salah. Mudah-mudahan saya tidak salah ucap bahwa beliau hanya zallah, hanya tergelincir sehingga beberapa ulama ada yang keras karena memang pendapatnya pendapat muhdas tetapi ketika para ulama yang lain ya, menyebutkannya dengan sampai ucapan yang lebih keras dibantah ya, tidak tidak sampai seperti murjiah-murjiah yang hakiki, murjiah-murjiah yang ekstrim. Barakallahu fikum. Sehingga sekarang beliau menyatakan ikhtalafu begitu. Padahal kita tahu dalam kitab-kitab lain seperti usul usul sunnahnya Imam Humaidi, usul sunnahnya Imam Ahmad, usul sunnahnya para imam-imam termasuk dalam mazhab Syafi'i sangat tegas bahwa para ulama secara ijma' menyatakan bahwa iman qaulun wa amal wa i'tiqad. Tidak ada perbedaan. Tadi mengatakan ada perbedaan sedikit. Kenapa? Ingin memasukkan pendapatnya murjiatul fuqaha di dalamnya. Ini khonibdin a'azakumullah perlunya kita kenal penulis sebelum kita masuk dalam satu kitabnya. Kita tahu dulu madhab beliau seperti apa, akidahnya bagaimana. Kalau sudah yakin di atas ahlus sunnah, kita baca. نعم بارك الله فيكم وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس ini dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa amal termasuk iman. Tidaklah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian tidak akan menyanyiakan iman kalian. Maksudnya salat kalian dulu ketika menghadap Baitul Maqdis. Allah nggak akan menyanyiakan salat kalian. Tetapi disebut oleh Allah dengan iman. Ini dalil bahwa ibadah salat disebut iman. Berarti dalil bahwa amal termasuk iman. Innama sumiyat imanan majaza. Sebagaimana sebelumnya saya kasih mukaddimah bahwa beliau tetap membelanya. Bahwasanya Ayat itu hanya mengatakan dengan iman secara majazi. Dan sudah dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau yang masyhur Sawa'iqul Mursalah menyatakan tidak ada majaz la fil Qur'ani wala fil sunnah. Tidak ada majaz, nggak ada makna mana qiyas dalam Quran maupun dalam sunnah. Dan beliau membawakan hujah-hujahnya dari sekian sisi. Kurang lebih 50 alasan, 50 hujjah, 50 dalil yang dibawakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab tersebut. Nah, لتوقف صحتها iman الإيمان أو لدلالتها iman الإيمان إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا karena Orang yang salat itu mesti dari keimanan. Dan menunjukkan keimanan kalau dia salat. Maka disebut oleh Allah dengan keimanan katanya secara majazi. Idhiya dalatun ala kauni mu'addiha mu'minan. Karena salat itu menunjukkan bahwa pelakunya mukmin, maka dijuluki dengan iman. Walihada yakum bi islamil kafir idha salla salatana. Oleh karena itu dianggap Islam Orang yang kafir kalau dia salat seperti salat kita. Falaisa baina fuqaha'il ummah niza'un fi ashabid dunub Maka kembali kepada kalimat pertama bahwa tidak ada perbedaan di antara seluruh para ulama, para fuqaha'il ummah. Tidak ada niza', enggak ada pertentangan bahwa ashabud dunub orang-orang yang berbuat dosa mereka terancam dengan ancaman tetapi mereka tidak kafir. muqirrina batinan wa zahiran. Karena mereka masih mengikrarkan secara lahir dan batin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa matawatar anhum. Dan apa yang telah mutawatir dari mereka. Annahum min ahlil wa'id. Bahwa mereka terancam dengan ancaman-ancaman dari dalam Quran dan Sunnah. Ini orang yang berbuat dosa terancam dengan ancaman-ancaman adab. Ini sepakat. Jadi apa ringkasnya ucapan Ibn Abdul Aziz rahimahullah? Bahwa mereka, para ulama seluruhnya ahli sunnah, sepakat. Bahwa orang yang berbuat dosa, tidak kafir. Dan orang yang berbuat dosa, terancam dengan ancaman-ancaman azab. Insya'a adabahu wa insya'a ghafarlahu. Kalau Allah kehendaki Allah adab, kalau Allah kehendaki Allah maafkan. Adapun istilah ada perbedaan sedikit dan sebagainya. Itu hanya istihad beliau untuk membela ketergelinciran Abu Hanifah bahwa itu hanya istilah saja. Kenapa harus demikian? Karena adanya yang keras. Ucapan-ucapan yang keras terhadap beliau. Rahimahullah wa ghafarallahu. Sampai ada yang datang kepadanya menyatakan, saya tanya kepadamu. Bagaimana kalau ada seorang yang berbuat Dosa besar membunuh bapaknya. Setelah itu menzinai ibunya. Setelah itu dia minum khamr dari batok kepala bapaknya. Apakah menurut engkau masih sempurna imannya? Dijawab oleh beliau, iya. Menurut kami masih sempurna imannya. Karena yang berubah hanya ketakwaannya. Yazid wa yankus. Itu para ulama tadi, tiga ulama. Semuanya marah dan pulang sambil menyatakan wallahi wajhi bin wajhika haram yang kedua menyatakan la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan. Yang ketiga menyatakan la ukallimuka abadan. Aku nggak akan berbicara lagi padamu selama-lamanya. Alhamdulillah bisa kita bayangkan kalau murjiatul fuqaha aja disikapi dengan sikap yang keras seperti ini, apalagi murjiat yang ekstrim. Alhamdulillah kaum muslimin saya Itu dinukil dalam kitab Usul I'tiqad sunnah wal Jamaah di dalam oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai rahimahullah. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Wallahu taufiqul afiyah wa naslul hidayah wa naslaha ta'ala ayyahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila tauhid was sunnah. wa wa ila mustaqim وإلى صراط المستقيم وإلى طريق أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة najiyah.